Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan uh, pada pertemuan yang lalu masih kaitan dengan bahwa pelaku syirik akbar yang bodoh itu tidak diuzur dari sisi nama ketika belum ada hujjah risaliyah, belum ada tamakun dan secara eh, dan juga dari sisi nama dan hukum ketika sudah ada tamakun. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan sekarang eh, kita akan menjelaskan tentang dalil dari ijma para ulama, penukilan ijma dan juga pernyataan-pernyataan para ulama. Di antara ulama yang menukil ijma bahwa dalam permasalahan tauhid masalah asal tauhid yang merupakan pokok din ini bahwa orang yang jahil itu tidak diuzur adalah Imam Al-Qarafi dalam uh, syarah tangkih Al-Fusul pada halaman 439 beliau mengatakan Walihada lam ya'zurhu Allah Ta'ala bil jahli fi usuliddin ijma'an. Walihada lam ya'zurhu Allah Ta'ala bil jahli fi usuliddin ijma'an. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menguzur dengan sebab tidak menguzur dia dengan sebab kebodohan di dalam masalah usuluddin secara ijma. Di sini Imam Al-Qarafi menukil ijma bahwa dalam asluddin, dalam pokok tauhid yang merupakan asul iman, yang merupakan pengguguran terhadap tauhid tidak ada uzur dengan sebab kejahilan dan ini kata beliau ijma'an berdasarkan ijma para ulama. Di sini beliau menukil ijma sehingga tidak boleh orang e, membawa pendapat baru atau e, mengatakan pendapat yang baru karena ketika suatu permasalahan sudah ditutup dengan ijma maka tidak boleh ada pendapat yang baru. Dan pendapat yang baru yang menyelisihi ijma itu adalah merupakan kesesatan. Menyelisihi ijma adalah merupakan kesesatan. Kemudian juga di antara ulama yang menukil ijma adalah Syekh Abdullah Ababutin rahimahullah dalam kitab Al-Intisar li Hizbillah al muwahidin yang digabung dalam kitab Aqidatul Muwahidin halaman 18 eh, atau dalam cetakan yang lain halaman 36 beliau ketika membantah Dawud ibnu Jirjis al-Iraqi Dawud ibnu Jirjis, Jirjis al-Iraqi ini ulama kaum musyrikin yang melegalkan syirik kuburan dan juga termasuk yang menguzur para pelaku syirik akbar dengan sebab takwil, ijtihad, taklid, kebodohan banyak para ulama yang membantah terhadap Daud Ibnu Jirjis ini diantaranya Syekh Abdullah Babutin yang merupakan mufti Ad-Diyar An-Najdiyah saat itu mufti negeri-negeri Najd saat itu beliau mengatakan dalam risalah tersebut fal mudda'i anna murtakibal kufri muta'awwilan au mujtahidan au mukhti'an au jahilan au muqallidan ma'zurun mukhalifun lil kitab was sunnah wal ijma bila syak. Orang yang mengklaim bahwa pelaku kekafiran karena takwil atau ijtihad atau karena salah memahami atau karena taklid atau karena kebodohan itu diuzur, maka pendapat orang ini menyelisihi Alkitab as-sunnah dan ijma tanpa diragukan lagi. Di sini Syekh Abdullah Babutin menjelaskan bahwa orang yang menguzur pelaku syirik akbar karena konteks dalam menjelaskan kekafiran dengan sebab syirik syirik akbar. Beliau menjelaskan bahwa orang yang menguzur pelaku syirik akbar dengan alasan karena pelakunya itu bisa jadi mujtahid, ijtihad seperti zaman sekarang orang melegalkan masuk dalam sistem demokrasi dengan dalil ijtihad dan takwil atau karena kebodohan taklid seperti orang-orang minta-minta ke kuburan, membuat tumbal sesajen karena taklid, karena kebodohan, tidak tahu itu syirik. Nah, orang yang mengudur para pelaku syirik akbar karena hal-hal tadi, karena takwil istihad, atau taklid, atau karena kebodohan, orang ini dengan pendapatnya ini telah menyelisihi Alkitab as-sunnah dan ijma para ulama tanpa diragukan lagi. Alkitab sudah saya jelaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an di antaranya banyak yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena ikut-ikutan karena kebodohan sudah diuraikan sebagian dalilnya pada pertemuan yang yang lalu. Juga dari As-Sunnah sudah dijelaskan juga dalil dari As-Sunnah kisah Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Banul Muntafiq, Banul Muntafiq, dan juga eh, hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan syirik akbar karena kebodohan itu tidak diuzur dan juga ijma para ulama menyelisih ijma para ulama tadi yang dinukil oleh Imam Al-Qarafi dalam kitab Syarah Tangkih Al-Fusul dan juga ijma-ijma para ulama di dalam apa kitab-kitab fikih di mana mereka tidak membedakan ketika menjelaskan bab riddah tidak membedakan antara orang yang alim dengan orang yang jahil dan mereka tidak menjadikan kebodohan sebagai apa? sebagai penghalang di dalam ponis murtad terhadap orang yang melakukan syirik akbar. Syekh Abdullah Ababutin juga di dalam Ad-Durar As-Saniyah, juz 10 halaman 401 beliau mengatakan wa nahnu na'lamu anna man fa'ala zalika ay asyirka mimman yantasibu lil Islam annahu lam annahu lam yuqihum fi zalika ila al-jahlu falau alimu anna dzalika yub'idu anillahi ghayatal ib'adi wa annahu minasyirki alladhi harrama Allah lam yuqdimu alaihi fakaffarahum jami'ul ulama walam yu'zaru bil jahli kama yaqulu ba'dud dallin inna haula'i ma'zuruna li'annahum juhal. Syekh Abdul Ababutin mengatakan dan kita mengetahui bahwa orang yang melakukan kemusyrikan dari kalangan yang mengaku Islam itu tidak ada yang menjerumuskan mereka ke dalam hal itu kecuali karena kebodohan. Dikarenakan seandainya dia meng, mereka mengetahui bahwa hal itu adalah syirik, eh, bahwa hal itu menjauhkan dari Allah dengan sejauh-jauhnya, dan bahwa hal itu adalah syirik yang Allah haramkan, tentu mereka tidak melakukannya. Akan tetapi, para ulama, mengkafir, seluruh ulama mengkafirkannya seluruh ulama farahum jami'ul ulama. Maka pak Seluruh ulama, jami'ul ulama mengkafirkan mereka itu, para pelaku kemusyrikan yang bodoh itu. Walam yu'zaru bil jahli. Dan para pelaku itu tidak diuzur dengan sebab kebodohan. Kama yakulu ba'du dolin. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang oleh sebagian orang-orang sesat yang mengatakan bahwa mereka itu diuzur dikarenakan mereka orang-orang bodoh di sini Syekh Abdullah Ababutin rahimahullah beliau menjelaskan bahwa justru yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan itu adalah karena kebodohan. Karena kebodohan. Seandainya orang tahu itu adalah kemusyrikan, tahu itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah, dan tahu hal itu mengekalkan dalam api neraka, dan menghapuskan seluruh amalan, tentu tidak akan melakukannya. Justru karena tidak tahu, maka dia melakukannya. Namun demikian, seluruh ulama mengkafirkan orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan ini dan tidak menguzurnya dengan sebab kebodohan. Dan beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang menguzur dengan sebab kebodohan lah orang-orang sesat. Kama yakulu ba'dud inna ha'ulai ma'zuruna li'annahum juhal. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sesat yang mengatakan bahwa mereka itu diuzur dikarenakan mereka orang-orang bodoh. Jadi orang yang menguzur dengan uh, pelaku syirik akbar karena kebodohan itu orang sesat. Orang sesat menyelisihi ijma para ulama. Menyelisihi Alkitab, As-Sunnah, dan ijma. Sedangkan orang mukhalif ijma itu adalah orang sesat. Kemudian juga penukilan ijma yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Beliau ketika menyebutkan kafirnya para pengikut Musailama Al-Kazzab, dan kita tahu bahwa Musailama Al-Kazzab itu disekutukan dengan Rasulullah dalam risalah, dalam kerasulan. Banyak orang-orang murtad pada zaman Khalifah Abu Bakar itu beraneka ragam di antaranya kata beliau, "Wa minhum man sabata 'ala ولكنه أقر بنبوة مسيلمة ظنا منه أنه أشركه في النبوة لأنه أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقه كثير من الناس وأجمع العلماء على أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر dalam syarah sitati mawadhi' min as-sirah Syekh Muhammad mengatakan dan di antara orang-orang murtad itu ada orang yang tetap komitmen di atas dua kalimat syahadat. Tetap mereka komitmen di atas dua kalimat syahadat. Tidak meng, tidak mengingkari Allah, tidak mengingkari Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Akan tetapi dia mengakui kenabian Musailamah. Dikarenakan dia mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan Musailamah di dalam kenabian. Dikarenakan Musailamah itu mengangkat para saksi palsu yang bersaksi di hadapan manusia bahwa Rasulullah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Terus dibenarkan, dipercaya oleh banyak manusia. Akan tetapi para ulama tetap ulama sahabat ijma mereka itu murtad walau jahilu zalika walaupun jahil terhadap hal itu dan barang siapa meragukan kemurtadan mereka maka dia kafir. Di sini eh, orang-orang yang mengikuti Musailamah Al-Kazzab banyak di antara mereka itu tertipu. Jumlah mereka 100 ribu orang. Banyak di antara mereka tertipu dengan saksi palsu yaitu Rajal Ibnu Unfuah. Rajal Ibnu Unfuah ini adalah dahulunya dai yang utusan Rasulullah untuk Banu Hanifah. Datang orang Banu Hanifah kepada Rasul, dia baca Al-Quran di hadapan Rasul, terus diutus oleh Rasul kepada Banu Hanifah untuk mendawahi mereka. Kan tapi malah menjadi e, pengikut Musailamah dan bersaksi di hadapan manusia bahwa Rasulullah SAW menyertakan Musailamah dalam kenabian. Nah, orang-orang eh, tertipu dengan kesaksian Rojal ini karena mereka e, ngira Roja itu benar karena memang dai Rasulullah. Akan tapi ketertipuan mereka itu berarti kan karena kebodohan, tidak tahu bahwa itu adalah ke, e, ke kebatilan. Akan tapi para ulama ijma tetap orang-orang yang mengikuti Musailamah membenarkan Musailamah sebagai nabi itu adalah murtad walau jahilu zalika walaupun jahil akan hal itu. Di sini ulama ijma atas kafirnya orang yang mengikuti Nabi. Orang yang menyekutukan Rasulullah dalam kerasulan dan kenabian. Ulama ijma atas kafirnya mereka walaupun mereka itu jahil dan tidak menguzur mereka dengan sebab kejahilan, kebodohan. Bila saja orang mengangkat sosok manusia biasa sederajat dengan Rasulullah saw dikafirkan oleh para ulama dengan ijma para ulama dan tidak diuzur dengan sebab kebodohannya apa gerangan dengan orang yang mengangkat sosok manusia sederajat dengan Al-Khaliq dengan Allah dengan disematkan kepadanya sebagian sifat-sifat khusus Allah Subhanahu wa taala seperti orang menyematkan kepada para anggota dewan keberhakan pembuatan keberhakan pembuatan hukum yang merupakan hak khusus Allah kepada orang yang sudah mati diberikan hak khusus yaitu Allah yaitu pengijabahan doa. Jadi bila saja orang mengangkat sosok manusia biasa sederajat ya dengan Rasulullah dikafirkan walaupun dia bodoh dengan ijma para ulama, maka apa gerangan dengan orang yang mengangkat sosok manusia sederajat dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kepada sebagian sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih kafir lagi dengan mafhum apa? Mafhum aula dengan mafhum aula lebih kafir lagi, lebih kafir lagi, lebih tidak diuzur lagi. Itu mafhum aula dari uh, ijma para ulama tentang kafirnya pengikut Musailam al-Kazab yang yang bodoh itu. Dan diambil faidah juga dari kisah Rajal Ibnu Unpuah bahwa ketertipuan orang dengan ulama yang menyebabkan orang itu jatuh dalam kemusyrikan, kekafiran yang sorry, tidaklah menjadi penghalang dari dikafirkan. Di sini masyarakat mengikuti rojal, tertipu dengan rojal. Sehingga mereka melakukan kemusyrik, kekafiran, tidak menjadi uzur bagi mereka. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemusyrikan yang nyata pada zaman sekarang, karena tertipu oleh ulama-ulama su, tertipu oleh para da'i-da'i yang sesat. Seperti orang menjadi ansar togut karena tertipu dengan ulama su yang bawa hadis-hadis hadis palsu. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tertipu. Akhirnya menjadi ansar togut. Dia melakukan kekafiran tawali kepada togut dengan tertipu oleh ulama su. Orang yang masuk dalam sistem demokrasi jadi anggota dewan, anggota menjadi hakim karena tertipu dengan ulama-ulama su yang melegalkan sistem demokrasi. Ketertipuan mereka itu tidak menjadi penguzur, penghalang dari dikafirkan. Karena para sahabat pun tidak menjadikan ketertipuan e, pengikut Musailamah dengan kesaksian Rojar Ibnu Unpuas sebagai penghalang dari mengkafirkan mereka. Makanya talbis itu bukan uzur. Talbis bukan uzur bila si pelaku melakukan kemusikan atau kekafiran yang sore bukan uzur dalam hal ini bahkan bukan penghalang dari pengkafiran. Karena banyak orang sekarang menjadikan sedikit-sedikit sebagai uzur. Karena terlalu banyak hidup ya di tengah kaum musyrikin sehingga eh, hukum-hukum uh, Allah menjadi tidak dia terapkan karena berat untuk menerapkannya kepada orang yang ada di sekitar uh, dirinya. Itu ijma yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Dan juga uh, apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi iya dalam syarah dalam uh, Asy-Syifa dalam kitab Asyifa dan disebutkan dalam syarah kitab Asyifa halaman uh, juz 5 halaman 431 Al-Qadhi Iyad mengatakan وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها وتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام وكذلك أجمعوا على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه lihat di sini <clears throat> Begitu juga ini Al-Qadiyat ketika menjelaskan macam-macam kekafiran. Wakazalika begitu juga kami, kami mengkafirkan orang dengan sebab perbuatan yang mana kaum muslimin ijma bahwa hal itu tidak mungkin muncul kecuali dari orang kafir walaupun dia terang-terangan mengaku Islam di saat melakukan perbuatan hal itu. Seperti sujud kepada matahari, bulan, ya, berhala, api, salib. Lihat kemusyrikan kan. Terus berjalan menuju gereja dan biara bersama para penganut agama tersebut. Uh, dan mengenakan dengan disertai mengenakan pakaian mereka seperti pakai ikat pinggang dan memotong eh, apa memotong rambut ala mereka di mana kaum muslimin telah ijma bahwa hal itu tidak muncul kecuali dari orang kafir dan bahwa hal perbuatan itu merupakan tanda kekafiran walaupun pelakunya terang-terangan mengaku Islam dan begitu juga mereka kaum muslimin ijma atas pengkafiran orang yang menghalalkan membunuh zina minum khamr setelah dia tahu bahwa hal itu diharamkan oleh Allah. Lihat di sini Al-Qadiyad rahimahullah beliau ketika menyebutkan macam-macam kekafiran dan pengkafiran pelakunya ketika menyebutkan yang alinia eh, alinea pertama kaitan dengan masalah syirik langsung mengatakan e, kami mengkafirkan orang dengan sebab e, perbuatan yang tidak mungkin muncul kecuali orang kafir. Seperti disebutkan apa? kemusikan kan sujud kepada matahari dan seterusnya itu kan merupakan kemusikan ya walaupun pelakunya mengaku Islam di sini tidak dibedakan antara orang yang jahil dengan orang yang alim tapi ketika menyebutkan pengkafiran ijma ulama pengkafiran orang yang menghalalkan zina membunuh, beliau mengatakan apa? Ba'da ilmihi bitahrimihi. Setelah dia mengetahui hal itu diharamkan. Jadi ketika menyebutkan pengkafiran dengan sebab kemusyrikan, beliau tidak e, ketika menyebutkan ijma ulama atas pengkafiran orang yang melakukan kemusyrikan, beliau tidak membedakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tapi ketika menyebutkan pengkapiran ya, ijma ulama terhadap pengkapiran orang yang menghalalkan membunuh atau minum homer atau zina, beliau menyebutkan membedakan antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Di mana beliau mengatakan ketika menyebutkan pengkafiran orang yang membunuh atau minum homer atau zina, beliau menyebutkan apa? Kalimat ba'da ilmihi bitahrimihi setelah dia mengetahui bahwa Allah mengharamkan hal itu. Jadi ketika menyebutkan masalah pengkafiran dengan sebab kemusyrikan, beliau tidak membedakan antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu, dan hal itu beliau katakan ijma ulama, tapi ketika menyebutkan pengkafiran yang kaitan dengan masalah syariat, penghalalan zina, membunuh, atau yang lainnya, beliau membedakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tidak tahu. Ini merupakan ijma bahwa orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan dikafirkan tanpa uzur. Itu merupakan ijma yang dinukil oleh Al-Qadhi Yad. Kemudian juga ijma ahlu sunnah yang disebutkan oleh uh, Imam Muhammad Nasr Al-Marwazi rahimahullah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa juz 7 halaman 325 di mana beliau mengatakan eh, Muhammad Nasr Al-Marwazi yang merupakan ulama Ahlus Sunnah qalu ai Ahlus Sunnah walamma kana al-ilmu billahi imanan wal jahlu bihi kufran wa kana al-ilmu bil fara'id imanan wal jahlu biha qabla nuzuliha laysa bi kufrin لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر lihat di sini Kalau ahlu sunnah, lihat seluruh ahlu sunnah, kata beliau mengatakan, tatkala ilmu mengetahui Allah itu merupakan iman, dan kejahilan terhadap Allah itu merupakan kekafiran, dan mengetahui faraid kewajiban-kewajiban syariat maksudnya e, merupakan keimanan dan kejahilan terhadap faraid kebodohan terhadap kewajiban-kewajiban syariat sebelum ia diturunkan itu merupakan eh, bukanlah kekafiran dikarenakan para sahabat Rasulullah SAW telah mengakui Allah di awal Allah mengutus Rasulnya kepada mereka. Maka kebodohan mereka terhadap faraid itu bukanlah merupakan kekafiran. Kemudian Allah menurunkan terhadap mereka kewajiban-kewajiban sehingga ke pengakuan terhadapnya dan penegakannya merupakan keimanan. Akan tapi orang yang dikafirkan, orang yang mengingkari itu dikafirkan dikarenakan dia mengingkari khabar Allah. Seandainya tidak datang khabar, khabar dari Allah tentu ya kejahilan terhadapnya merupakan, bukanlah merupakan kekafiran. Dan setelah datangnya khabar, orang Wabah eh, apa uh, eh, wabak dan majiil malam yasma ya dan setelah datangnya khobar orang yang tidak mendengar kabar itu dari kalangan kaum muslimin maka tidaklah menjadi kafir sedangkan kejahilan terhadap Allah merupakan kekafiran baik sebelum ada khobar maupun sesudah ada khobar. Di sini beliau menjelaskan bahwa mengetahui Allah mentauhidkan Allah karena ke apa e, orang mengetahui Allah itu pasti orang muwahhid orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang jahil jadi mengenal Allah mengetahui Allah ma'rifatullah itu merupakan iman sedangkan jahil terhadap Allah merupakan kekafiran di sini mutlak jahil terhadap Allah merupakan kekafiran sedangkan mengetahui kewajiban faraid itu merupakan keimanan dan kejahilan terhadapnya sebelum ia turun. Lihat, sebelum ia turun itu bukanlah uh, apa uh, kejahilan terhadapnya sebelum ia turun bukanlah kekafiran. Lihat di sini bedakan kalau jahil terhadap Allah itu adalah kafir baik tidak disebutkan setelah ada hujah atau eh, sebelum ada hujah. Tapi ketika menyebutkan jahil terhadap faraid itu bukan kekafiran kalau sebelum diturunkan. Dikarenakan apa para sahabat Rasulullah telah mengakui Allah di awal Rasul Allah mengutus Rasul kepada mereka. Kita mengetahui bahwa orang Arab itu mengakui adanya Allah. Yang dimaksud para sahabat mengakui Allah di awal Allah mengutus Rasul kepadanya bukan maksudnya meyakini Allah sang sang pencipta atau Allah yang mengatur urusan, maksud mengakui Allah itu adalah mentauhidkan Allah di saat Allah mengutus Rasul kepada mereka. Jadi maksud ikrar itu adalah mentauhidkan Allah. Di awal Allah mengutus Rasul kepada mereka, mereka mentauhidkan Allah. Dan mereka tidak mengetahui faraid, kewajiban-kewajiban saat itu. Nah, ketidaktahuan mereka terhadap faraid sebelum diturunkan, itu bukanlah merupakan kekafiran tapi kalau mengingkari setelah ia diturunkan, maka merupakan kekafiran. Lihat di sini, mengingkari kewajiban faraid kalau sudah diturunkan merupakan kekafiran setelah tahu kalau sebelum diturunkan bukan merupakan kekafiran wal jahlu billahi sedangkan kejahilan terhadap Allah maksudnya melakukan pelanggaran terhadap tauhid karena orang musyrik itu adalah orang jahil kejahilan terhadap Allah merupakan kekafiran baik setelah ada khobar, setelah ada hujah risaliyah, maupun sebelum ada hujah risaliyah. dari ya, di sini Muhammad Nasr Al-Marwazi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa Al Sunnah men men men menetapkan bahwa orang yang melanggar tauhid, orang yang berbuat syirik, baik ada hujah maupun tidak ada hujah, setelah ada hujah maupun sebelum ada hujah dia itu orang kafir. Adapun orang yang mengingkari kewajiban kaitan dengan faraid syariat maka dibedakan antara setelah dia mengetahui faraid itu dengan sebelum mengetahui faraid itu setelah ada hujah dengan sebelum ada hujah. Kalau mengingkari kewajiban sebelum ada hujah maka tidak dikafirkan tapi kalau setelah ada hujah maka dikafirkan tapi kalau melanggar tauhid maka merupakan kekafiran dan pelakunya kafir baik ada hujah maupun tidak ada hujah artinya baik dia jahil maupun bukan orang jahil ini adalah ijma ahlus sunnah wal jamaah Itu adalah e, di antara e, pernyataan penukilan-penukilan e, ijma bahwa orang yang melakukan kemusyrikan itu adalah musyrik, kafir, baik ada hujah maupun tidak ada hujah, baik jahil maupun alim. Kemudian kita e, sekarang menjelaskan ya pernyataan-pernyataan individu para ulama tentang hal ini. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar dalam syarah Al-Fiqhul Akbar halaman 207 beliau mengatakan la uzra li ahadin fi jahlihi ma'rifata khaliqihi li'anna al-wajib ala jami'il khalqi ma'rifatu rabbi ma'rifatu eh, rabbi subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu lima yara min khalqis samawati wal ardi wasairi ma khalaqallah. Fa ammal faraidu faman lam ya'lamha wa lam tablughu fa inna hadza lam taqum alaihi hujjatun hukmiyah. Lihat, perhatikan di sini. Tidak ada uzur bagi seorang pun karena kejahilan dia dalam mengenal Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah. dan berarti melanggar tauhid merupakan kejahilan terhadap Allah. Tidak ada seorang pun tidak seorang pun diuzur dengan sebab kejahilan dia dalam mengenal khaliknya. Dikarenakan kewajiban atas seluruh makhluk adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Dikarenakan dia melihat apa yang Allah ciptakan berupa langit dan bumi dan yang lainnya. Adapun faraid, lihat adapun faraid, maka barang siapa tidak mengetahuinya dan belum sampai hujah kepadanya, maka berarti belum tegak hujah hukumnya terhadapnya. Lihat di sini dibedakan. Orang yang jahil terhadap Allah tidak diuzur. Tapi di, ketika menyebutkan tentang kaitan faraid, beliau mengatakan fa'amal faraidu, adapun faraid, kewajiban salat, zakat, saum, haji, dan seterusnya itu kewajiban syariat. Maka barang siapa belum mengetahuinya dan belum sampai kepadanya e, pengetahuan tersebut, maka berarti belum tegak hujjah hukmiyah. Di sini beliau membedakan, Imam Abu Hanifah membedakan antara orang yang jahil terhadap Allah, jahil dalam masalah tauhid, di mana beliau tidak menguzurnya, akan tapi ketika menjelaskan masalah faraid, kewajiban-kewajiban syariat, beliau membedakan antara orang yang jahil dengan orang yang alim. Di mana orang yang jahil yang belum mengetahui, yang belum sampai hujah, beliau mengatakan belum tegak hujah hukmiyah terhadapnya. Di sini dibedakan, para ulama membedakan antara pelanggaran terhadap tauhid yang merupakan kemusyrikan dan itu merupakan bentuk kejahilan terhadap Allah itu tidak diuzur dengan sebab kebodohan tidak dibedakan antara orang yang bodoh dengan orang yang alim, tapi ketika kaitan dengan faraid, kewajiban-kewajiban dibedakan antara orang yang sudah mengetahui yang belum yang sudah tegak hujah dengan orang yang belum tegak hujah. Sini beliau membedakan jadi eh, orang yang tidak mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak diuzur dengan sebab kebodohannya. Tapi orang yang tidak tahu kewajiban, maka dipilah. Kalau yang sudah sampai ilmunya kepadanya sudah sampai hujah maka tidak diuzur adapun yang e, belum sampai maka diuzur. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam e, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Mansur fil Qawaid Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 15 sampai 16 Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan لو أذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريه قلبه من دروب التعنيف فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Seandainya orang jahil itu diuzur karena sebab kejahilannya, tentulah kejahilan itu lebih baik daripada ilmu, daripada mengetahui. Dikarenakan bisa menggugurkan apa beban-beban taklif dan menenangkan hatinya dari banyak celaan. Maka tidak ada uzur bagi seorang pun dalam sebab kejahilan dia terhadap hukum setelah adanya penyampaian dan adanya tamkin, adanya kesempatan untuk mengetahui supaya tidak ada hujah atas Allah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seandainya orang yang jahil yang sudah memiliki tamkin, memiliki kesempatan untuk mengetahui itu diuzur dengan sebab kebodohannya, tentu kebodohan itu lebih baik daripada tahu. Karena kalau tahu nanti banyak kecelakaan kalau tidak melaksanakannya ketika melanggarnya. Terus juga menana, e, kalau tidak tahu, e, kalau tahu banyak beban taklif yang harus dikerjakan. Tapi kalau tidak tahu, tidak ada beban, tidak ada celaan karena diuzur. Jadi seandainya kebodohan orang yang sudah memiliki tamkin atau makun itu diuzur, tentu lebih baik tidak tahu daripada tahu. Nah, ini bertentangan. Jadi e, yang benar adalah tidak ada tidak ada uzur bagi orang sudah memiliki tamakun supaya tidak ada hujah bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya rasul para rasul. Jadi kata Imam Syafi'i, seandainya orang yang e, bodoh sedangkan dia memiliki tamakun itu diuzur, tentu lebih baik tidak tahu daripada tahu. Karena tahu itu apa? Memiliki banyak beban dan banyak e, celaan ketika tidak melaksanakannya. Tapi kalau tidak tahu maka ringan beban, hati tenang, tidak ada celaan. Tapi itu tidak benar. Yang benar adalah tidak ada uzur bagi seorang pun setelah adanya tamakun. Orang yang memiliki tamakun walaupun dia jahil baik dalam permasalahan tauhid ataupun syariat tidak diuzur. Makanya orang yang mengingkari wajibnya sholat, sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin, itu memiliki tamakun untuk mengetahui. Maka tidak ada uzur. Makanya Imam Ibnu Qudama menukil ijma atas kafirnya orang yang mengingkari wajibnya salat walaupun dia jahil ketika dia, eh, wajibnya zakat ketika dia jahil sedangkan dia hidup di tengah kaum kaum muslimin karena memiliki tamakun. Kemudian juga uh, <clears throat> pernyataan Imam Ahmad dalam kitab al Ibadah wa Tabiin disebutkan al idha wa tabiin fi anna fa'ila syirk al-akbar jahalan laysa minal muslimin halaman 80 9 atau 87 kalau tidak salah dikatakan laysa ahadun ma'zurun bil jahli inda masail i'tiqad. Tidak seorang pun diuzur dengan sebab kebodohan di dalam permasalahan-permasalahan keyakinan. Ya, Imam Ahmad mengatakan, tidak seorang pun diudur dengan sebab kebodohan di dalam permasalahan i'tiqad. Tidak diuzur. Itu kata Imam Ahmad. Kemudian uh, eh, Abu Wafa Ibnu Uqail, Ibnu Aqil sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab uh, eh, Ighasatul Lughfan juz 1 halaman 195 Imam Abdul Wafa mengatakan lamma soobatit takalifu ala juhali wa tagham adilu an awda'i syar'i ila ta'zimi awda'in wadu'uha li anfusihim fasahulat alaihim id lam yadkhulu tahta amri ghairihim qala wa hum indi kuffarun al awda' tatkala beban-beban taklif itu berat, dirasa berat oleh orang-orang bodoh, maka mereka berpaling dari tuntunan syariat kepada pengagungan tuntunan-tuntunan yang mereka buat-buat sendiri. Sehingga terasa ringanlah atas diri mereka karena tidak di bawah perintah selain diri mereka. Jadi maksudnya orang-orang ketika berpaling dari ajaran Allah, mereka bikin cara-cara ibadah sendiri, kemusikan-kemusikan, seperti beliau menyebutkan kemusikan-kemusikan di sekitar kuburan. Kata beliau, Qala wahum indi kuffaron bihadil awda. Menurut saya mereka itu kafir dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka ini. Jadi Imam Abu Wafa Ibnu Mukan menyebutkan mereka itu jahil, togom, terus melakukan kemusyrikan yang mereka ciptakan sendiri, maka kata beliau kafir. Itu kata Imam Abu Wafa Ibnu Mukan tidak mengudurnya dengan sebab kebodohan. Kemudian juga eh, Al-Imam uh, Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa Majmu' al-Fatawa juz 4 halaman 54 dan mengatakan هذا إذا كان في المقالة الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بئس بها وكفر مخالفها مثل أمره مثل أمره بإبادة الله وحده لا شريك له ونحيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين آه، والشمس والقمر والأصنام آه، ونحو ذلك فإن هذا أزهر الشعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وتعظيمه لها وإيجابه laha wa ta'zimi sya'niha wa mislu mu'adatihil yahud wan nasara was-sabiin wal musyrikin wal majus wa mislu tahrimil fawahishi wal zina wal khamri wal maisiri wa nahwi dzalika summa najidu katsiran min asaihim qad waqa'u fi hadhil umur fakanu murtaddu fakanu murtaddin kata Ibnu Taimiyah ini ketika mengomentari orang-orang ahli kalam yang sesat kata beliau ini bila terjadi maksud kekeliruan mereka bila kekafiran-kekafiran dalam ilmu kalam itu kata beliau ini bila terjadi di dalam makolat hofia dalam permasalahan hofia maka bisa dikatakan dia itu apa orang yang e, jahil yang dol yang belum tegak hujah yang mana orang yang meninggalkan hujah itu dikafirkan kata beliau kalau kekeliruan itu ter, terjadi eh, dalam masalah khofiya, tentu pelakunya dikatakan orang jahil yang dol, yang belum tegak hujah, yang e, mana pelakunya dikafirkan kalau sudah tegak hujah. Jadi maksudnya kata beliau kalau dalam masalah khofiya, pelakunya hanya dikatakan jahil dol, yang belum tegak hujah. Akan tapi hal itu kekeliruan terjadi dalam masalah yang zohiro, yang mana kaum muslimin dari kalangan awam dan umum mengetahui bahwa Hal itu termasuk ajaran Islam dan bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengetahui bahwa hal itu adalah uh, ajaran kaum muslimin dan bahwa Rasulullah SAW diutus dengannya dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Seperti perintah ibadah kepada Allah saja dan larangan mengibadati selain Allah kalangan malaikat, para nabi, solehin, matahari, bulan, berhala, Eh, karena hal ini termasuk ajaran Islam yang paling zahir. Kemudian seperti pengwajiban salat, pengagungan urusannya, eh, pewajibannya, kemudian seperti eh, memusuhi Yahudi, Nasrani, Asabiin, Majus, orang musyrik, seperti pengharaman, fawahish, zina, khamar, mesir, dan yang seperti itu. Kemudian kita mendapatkan para tokoh mereka itu telah jatuh dalam eh, dalam hal-hal ini sehingga mereka menjadi murtad. Di sini Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kekafiran yang dilakukan oleh ahli kalam bila itu terjadi dalam makolat hobiya dalam masalah hobiya maka pelakunya hanya dikatakan apa dol jahil dol yang belum tegak hujah. Tapi karena terjadinya dalam masalah yang zohiro disebutkan masalah zohiro di situ apa Eh, masalah tauhid, masalah syirik, akbar, masalah eh, kewajiban, kewajiban sholat, terus juga masalah tawa, loyalitas, ya, masalah tawali, kemudian juga masalah pengharaman khamar dan seterusnya yang, yang lainnya itu masalah zahirah. Katakan kata beliau banyak orang terjatuh dalam hal ini sehingga mereka murtad. Beliau di sini menyebutkan orang-orang yang terjatuh dalam hal ini adalah orang-orang murtad walaupun mereka jahil yang belum tegak hujah. Nah, berarti e, tidak ditegakkan hujah secara khusus seperti dalam masalah khafiyah. Jadi Ibn membedakan antara masalah khafiyah dengan masalah zahirah dan di antara masalah zahirah adalah masalah syirik dan tauhid yang mana pelakunya langsung difonis kafir saat melakukan pelanggaran di dalamnya. Kemudian juga e, pernyataan e, Syekh Abdullah Ababutin dalam eh, dalam al Kubra Ladi Yu'zaru Sahibuhu Bil Jahli beliau mengatakan halaman 14 annahu ya Ibnu Taimiyah innama ya'tabiru fahmal hujjati fil umur allati takhfa 'ala katsirin minan nasi wa laysa fiha munaqadatun li tauhid wa risalah kal jahli bi ba'd sifat وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد شرح رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يأذرهم بالجهل مع أن نتحقق أن سبب وقوعهم في هذه الأمور إنما الجهل بحقيقتها فلو علم أنها كفر تخرج من الملة ما فعلوها kata Syekh Abdul Ababutin, Ibnu Taimiyah hanyalah menganggap paham hujah itu dalam masalah-masalah khafiyah yang samar atas banyak manusia dan tidak mengandung penolakan terhadap tauhid dan kerasulan seperti jahit terhadap sebagian sifat Allah. Adapun hal-hal yang e, langsung menohok tauhid dan menohok keimanan terhadap risalah, maka eh, beliau telah menegaskan dalam banyak tempat bahwa pelakunya dikafirkan dan dibunuh setelah disuruh taubat dan tidak menguzur mereka dengan sebab kebodohan. Padahal kita meyakin, meyakini bahwa sebab yang menjerumuskan mereka ke dalam hal itu adalah karena kebodohannya. Seandainya mereka mengetahui bahwa hal itu, hakikat hal itu merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, tentu mereka tidak melakukannya. Jadi Ibn Taimiyah di sini menyatakan Syaikh eh, Syekh Abdul Abu Batin mengatakan bahwa Ibn Taimiyah tidak mengudur pelaku syirik akbar dengan sebab kebodohan. Dan juga uh, perkataan beliau dalam eh, intisar Lihizbillahil Muwahidin halaman 27 beliau mengatakan فقد جزم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثني الجاهل ونحوه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى عن المسيح إنه قال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد من أشرك بالله ولم يقيدوا ذلك بالمعاند فقط وهذا أمر واضح ولله الحمد kata uh, Syekh Abdul Ababutin Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menegaskan dalam banyak tempat perihal kekafiran orang yang melakukan kemusikan-kemusikan yang beliau sebutkan. Dan beliau menghikayatkan ijma kaum muslimin terhadap hal itu. Dan beliau tidak mengecualikan orang yang jahil dan yang semacamnya. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan, penyekutuan terhadapnya. Dan Allah mengatakan, tentang Al-Masih bahwa ia mengatakan barang siapa menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya tempat kembalinya neraka dan orang-orang zalim itu tidak memiliki banyak tidak memiliki para penolong. Barang siapa mengkhususkan ancaman ini bagi orang yang mu'anid saja, orang yang tahu terus membangkang dan dia mengeluarkan orang yang jahil dan yang melakukan takwil, maka berarti dia telah uh, apa eh, man khassa dzalikal wa'id bil mu'an faqad faqad syaqallah wa rasulah. Dia telah apa? menentang Allah dan rasulnya dan keluar dari jalan kaum mukminin, telah keluar dari ijma kaum muslimin. Karena para pokoha mereka menyebutkan uh, hukum orang-orang murtad dan mereka memulai penyebutan kemurtadan dengan orang yang menyekutukan Allah dan mereka tidak mengkhususkan orang yang membangkang saja itu orang yang tahu terus membangkang. Jadi maksudnya di sini Abdul Abdullah Abbotin menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengecualikan orang yang jahil dalam ponis musyrik kafir saat melakukan kemusyrikan. Nah, sebenarnya masih eh, banyak pernyataan-pernyataan para ulama, tapi mungkin ini cukup Eh, sebagai tambahan karena yang paling pokoknya adalah dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan ijma para ulama. Untuk materi mungkin saya cukupkan. Sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.